Aku bersaksi bahwasanya tidak ada sesembah yang berhak disembah dan diibadai kecuali Allah. Tidak ada sekutu baginya dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan juga rasulnya. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah swt wa limpahkan pada beliau, keluarga beliau dan para sahabat beliau dan juga orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai akhir zaman. Hadirin sekalian, para jamaah umrah, para penziarah Masjid Nabawi dan juga para mukimin yang dimuliakan oleh Allah. Masih kita bersama kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang dikarang oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dan kita akan masuk pada pembahasan yang baru yaitu tentang akidah ahlu sunnah wal jamaah di dalam masalah ahlul bait. Akidah ahlu sunnah wal jamaah di dalam masalah ahlul bait. Permasalahan ini diangkat oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan disebutkan oleh beliau di dalam kitab beliau Al-Aqidah Al-Wasithiyah karena memang di sana ada aliran yang menyimpang di dalam masalah Ahlul Bait. Di sana ada aliran yang menyimpang dari akidah yang benar di dalam masalah Ahlul Bait sehingga beliau menyebutkan permasalahan ini di dalam kitab beliau Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Beliau mengatakan rahimahullah di dalam kitabnya wa yuhibbuna ahla baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa yatawallawnahum ويحفظون fihim wasiyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan dan mereka yaitu ahlu sunnah wal jamaah mencintai ahlu bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahlu sunnah di antara akidah mereka adalah mencintai ahlu bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini masuk dengan ahlu bait adalah setiap orang dari keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diharamkan atas mereka sodakah yang diharamkan atas mereka sodakah Jadi ahlul bait tidak boleh menerima sodakah dari orang lain. Mencakup di dalam ahlul bait adalah alu aliin, keluarga Ali bin Abi Talib Demikian pula Alu Ja'far, keluarga Ja'far. Ja'far ini adalah saudara laki-laki dari Ali bin Abi Thalib. Demikian pula Alu Aqil, keluarga Aqil. Itu Aqil bin Abi Thalib ini juga saudara laki-laki dari Ali bin Abi Thalib. Demikian pula Alu Al-Abbas, keluarga dari Al-Abbas ibnu Abdul Muttalib. Al-Abbas ini adalah paman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula Alu Al-Harith bin Abdul Muttalib. Keluarga Al-Harith bin Abdul Muttalib ini juga paman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan masuk di dalam Ahlul Bait istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini juga termasuk keluarga dan juga ahlu bait Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dalilnya adalah firman Allah Azza wa Jal, Innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Allah mengatakan yang artinya sesungguhnya Allah ingin membersihkan dari kalian ar najis. Ahlal bait wahai keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam wa yutahhirakum tadhira Dan Allah ingin membersihkan kalian dengan sebenar-benar pembersihan. Dan masuk di dalam ahlul bait di sini adalah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam karena ayat ini berbicara tentang istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita membaca surat Al-Ahzab, maka kita akan dapatkan beberapa ayat. Sebelum ayat ini, demikian pula setelahnya, ini semuanya berbicara tentang istri-istri Nabi SAW. Sehingga istri-istri beliau SAW, mereka adalah termasuk ahlul bait, termasuk keluarganya Rasulullah Alaihi Wasallam yang memiliki hak-hak yang khusus atas kita kaum muslimin. Demikian pula di dalam ayat yang lain yang menunjukkan bahwasanya istri adalah termasuk ahlul bait adalah firman Allah Azza wa yang menyebutkan tentang Nabi Ibrahim dan juga istrinya. Nabi Ibrahim dan juga istrinya. Allah mengatakan rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait. Rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait rahmat Allah dan juga berkahnya atas kalian wahai ahlal bait. Dan masuk di dalamnya dan ini adalah berbicara tentang Nabi Ibrahim alaihissalam eh, dengan istrinya. Berbicara tentang Nabi Ibrahim alaihissalam dengan istrinya menunjukkan bahwasanya istri-istri seseorang ini adalah termasuk ahlul bait seseorang. Kenapa di sini perlu kami sampaikan? Karena di sana ada aliran yang menyimpang yang mengatakan bahwasanya istri-istri Nabi bukan termasuk ahlul bait. Mereka mengatakan bahwasanya istri-istri Nabi bukan termasuk ahlul bait dan ini adalah akidah yang sesat dan juga menyesatkan bertentangan dengan apa yang datang di dalam Al-Qur'an dengan dalil yang tadi kita sebutkan. Jadi azwajur rasul, istri-istri Nabi mereka adalah termasuk ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahlu sunnah yuhibbuna ahla baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahlu sunnah mereka mencintai. Ia mencintai keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yatawallawnahum dan mereka loyal. Alwala artinya adalah loyal demikian pula mahabbah. Artinya mereka yaitu ahlu sunnah wal jamaah mencintai para keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pengertian yang tadi sudah kita sebutkan. Wa yahfaduna fihim wasiyat Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka itu ahlu sunnah menjaga wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keluarganya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berwasiat untuk kita semua supaya menghormati supaya ihtiram kepada keluarga beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah wasiat beliau dan seorang muslim tentunya mengikuti wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mencintai ahlul bait dan menghormati mereka karena ini adalah wasiat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kapan beliau berwasiat? Haitsu qala yauma ghadiri khummin ketika beliau berbicara berkata pada saat Ghadir Khum. Ghadir Khum ini adalah sebuah tempat antara kota Mekah dengan kota Madinah dan lebih dekat kepada kota Mekah. Di mana saat itu terjadi sebuah kejadian setelah Rasulullah SAW pulang dari Haji Wada, pulang dari Haji Wada pada tahun 11 Hijriah pada, pada tahun 11 Hijriah. Sesampai di sebuah tempat yang dikenal dengan Ghadir Khum, maka Nabi SAW berbicara kepada para sahabat radhiyallahu anhu. Memberikan wasiat kepada para sahabat radhiyallahu anhum dan hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Beliau mengatakan uzakkirukumullah fi ahli baiti. Uzakkirukumullah fi ahli baiti. Beliau mengatakan aku ingatkan kalian tentang keluargaku. Aku ingatkan kalian kepada Allah tentang keluargaku. Beliau ucapkan ini beberapa kali. Maksudnya adalah mengingatkan kita kaum muslimin supaya menjaga penghormatan kita kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan udzakirukumullah fi ahli baiti. Aku ingatkan kalian kepada Allah tentang keluargaku, yaitu hendaklah kalian menghormati mereka. Hendaklah kalian menghormati mereka dan jangan menghinakan mereka. Hadis ini adalah hadis yang sahih sekali lagi diriwayatkan oleh Imam Muslim. Saya sebutkan di sini hadisnya secara lengkap. Hadisnya secara lengkap. Berkata Zaid ibnu Arqam, salah seorang sahabat Nabi saw. "Qama fina Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam khatiban bima'in yud'a khumman baina Makkah wal Madinah." Beliau mengatakan Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam berdiri dalam keadaan berkhutbah, yaitu ingin memberikan khutbah, memberikan ceramah, memberikan nasihat kepada para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sebuah tempat yaitu tempat yang di situ ada air, pertemuan air terletak antara dinamakan dengan Qum terletak antara Mekah dan juga Madinah, Madinah terletak antara kota Mekah dan juga Al Madinah. Fahamidallaha wa athna alaihi wa wa'adha wa dzakkar. Beliau kemudian memuji Allah Beliau kemudian memuji Allah dan juga memujanya dan memberikan nasihat wa dan beliau mengingatkan. Dan ini menunjukkan tentang adab sebelum seseorang memberikan khutbah maka didahului dengan hamdalah dan memuji Allah azza wajal Kemudian summa kemudian setelah itu beliau berkata, "Amma ba'du." Adapun setelah itu, "Ayyuhan nas, innama ana basyarun yushiku ayyatiyani rasulu rabbi faujibu. Beliau mengatakan, wahai manusia, sesungguhnya aku adalah manusia. Sesungguhnya aku adalah manusia biasa. Hampir-hampir akan mendatangiku utusan dari Rabbku, maka aku akan menjawabnya. Maksudnya adalah isyarat bahwasanya beliau sebentar lagi akan meninggal dunia. Wahai manusia, aku adalah manusia biasa seperti kalian. Hampir-hampir atau sebentar lagi akan datang kepadaku Rasulul Rabbi, utusan dari Rabbku, yaitu Malakul Maut yang mengambil nyawa manusia. ujibu dan aku akan menjawabnya. Kemudian setelah, setelah itu beliau mengatakan, Wa inni tarikun fikum faqalain. Dan sesungguhnya aku meninggalkan di antara kalian ini dua perkara yang berat. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang berat. Yang menunjukkan bahwasanya apa yang akan beliau sampaikan ini adalah bukan perkara yang ringan. Sehingga beliau mengatakan ini dua perkara yang yang berat. Awaluhuma yang pertama dari keduanya kitabullah adalah Al-Qur'an yaitu kitabullah fihil huda wan nuru fakhudhu bi kitabillah wastamziku Yang pertama dari keduanya adalah wasiat beliau sekaranglah kalian mengambil kitab Allah, dan dalam kalian berpegang teguh dengan Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an ya dipegang petunjuknya dan diamalkan isinya. Barang siapa yang mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Qur'an dan berpegang dengan apa yang ada di dalam Al-Quran, maka dia akan mendapatkan petunjuk dan akan diterangi hidupnya. Dan ini adalah tujuan utama Al-Quran diturunkan kepada kita semua. Jadi bukan hanya sekedar dibaca, tetapi harusnya yang dilakukan oleh seorang muslim adalah mencermati apa yang ada di dalamnya. Dan juga mentadaburi dan berusaha untuk memahami apa yang ada di dalam Al-Quran sesuai dengan kemampuan. Kemudian setelah itu mengamalkan apa yang ada di dalam di dalam Al-Quran. Dengan demikian insya Allah dia termasuk orang yang mendapatkan petunjuk. Allah SWT menjadikan Al-Quran di dalamnya adalah petunjuk bagi kita dan juga cahaya bagi kita semua. Ini adalah wasiat yang pertama. Fahatha ala kitabillahi azza wa jal wa fihi thumma Maka beliau Sallallahu Alaihi Wasallam mendorong kita untuk berpegang dengan Al-Quran dan juga menganjurkan kita untuk berpegang dengan Al-Quran. Kemudian setelah itu beliau menyebutkan wasiat yang kedua. Beliau menyebutkan wasiat yang kedua yang disifati oleh beliau sebagai sakon, yaitu sesuatu yang berat. Berarti bukan perkara yang ringan. Berpegang dengan Al-Quran bukan perkara yang ringan. Perlu kesabaran yang perlu kesabaran di dalam mempelajarinya perlu kesabaran di dalam perlu kesabaran di dalam mengamalkan apa yang ada di dalamnya demikian pula wasiat yang kedua ini juga bukan perkara yang ringan beliau mengatakan wa ahlu baiti udzakkirukumullah fi ahli baiti udzakkirukumullah fi ahli baiti udzakkirukumullah fi ahli baiti Beliau mengatakan yang kedua adalah ahlu baiti, yaitu keluarga. Ini adalah wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang pertama berpegang dengan Al-Quran, kemudian yang kedua beliau berwasiat dengan dengan siapa? Dengan ahlul bait. Mewasiatkan kita supaya me menghormati ahlul bait yaitu keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau mengulang-ulang dengan mengucapkan uzakirukumullah fi ahli baiti. Aku ingatkan kalian kepada Allah. Maksudnya adalah takutlah kalian kepada Allah tentang keluargaku. Artinya hendaklah kalian takut kepada Allah sehingga rasa takut kalian kepada Allah ini menjadikan kalian menghormati keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini menunjukkan bahwasanya menghormati keluarga Nabi dan mencintai mereka adalah ibadah menghormati keluarga Nabi dan mencintai mereka adalah ibadah karena ini diperintahkan oleh siapa? Dan beliau tidak memerintahkan kecuali apa yang dicintai oleh Allah dan juga diridai oleh Allah Azza wa Beliau mengulangnya tiga kali dengan kalimat yang sama, "Udzakirukumullah fi ahli baiti." Aku ingatkan kalian kepada Allah tentang keluarga. Jadi menunjukkan takkid. Ini menunjukkan bahwasanya beliau ingin menguatkan tentang masalah ini. Dan ini bukan perkara yang remeh, bukan perkara yang gampang. Menjadikan keluarga Nabi SAW termasuk orang-orang yang kita cintai. Oleh karena itu, datang dari beberapa asar atau beberapa asar dari sahabat Nabi SAW tentang bagaimana kecintaan mereka kepada para sahabat, kepada keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya sebutkan di sini beberapa asar yang beberapa sikap dari para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang melaksanakan wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada mereka untuk menghormati keluarga beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya sebutkan asar yang pertama adalah ucapan Abu Bakar As-Siddiq. Ucapan siapa? Abu Bakar As-Siddiq, khalifah yang pertama dan orang yang paling afdal setelah para nabi dan juga para rasul. Beliau mengatakan urqubu Muhammadan fi ahli baitihi. Urqubu Muhammadan fi ahli baitihi. Hendaklah kalian menjaga keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah kalian menjaga keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini diucapkan oleh Abu Bakar As-Siddiq mewasiati diri beliau dan juga orang-orang yang eh, selain beliau untuk menjaga hak-hak keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bagaimana cintanya Abu Bakar kepada Ahlul Bayt. Dan ini adalah ya bantahan kepada sebagian orang yang meyakini bahwasanya Abu Bakar membenci keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini ucapan beliau, ini perkataan beliau menunjukkan bagaimana kecintaan beliau terhadap keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam atar yang lain Ya beliau mengatakan qala li aliin beliau mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib itu Abu Bakar As-Siddiq berkata kepada Ali bin Abi Thalib dan Ali bin Abi Thalib adalah termasuk keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan wallahi la qarabatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahabbu ilayya min ahabu ilayya an asila min karabati. Beliau mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib demi Allah, ya demi Allah, sungguh keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lebih aku senangi untuk aku sambung daripada keluargaku sendiri. Beliau mengatakan sungguh demi Allah dengan bersumpah, keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lebih aku cintai untuk aku sambung daripada keluargaku sendiri. Jadi beliau berkunjung atau me, me, mengikat silatul ukhuwah ya hubungan kekerabatan atau hubungan e, persaudaraan dengan keluarga Nabi itu lebih beliau cintai daripada daripada keluarganya sendiri. Dan ini adalah termasuk ya pengamalan beliau terhadap wasiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya dan ini adalah termasuk pengamalan beliau terhadap wasiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ingin ia melaksanakan mempraktikkan wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam karena beliau berwasiat ya di akhir hayat beliau ya bahkan beliau mengulang-ulang wasiat tersebut dalam satu tempat ya supaya kita menghormati dan mencintai keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya sehingga Abu Bakar As-Siddiq mengatakan bahwasanya kecintaan beliau untuk melakukan silah yang menyambung ya kepada keluarga Nabi itu lebih dia senangi daripada keluarganya sendiri. Ini adalah ucapan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Di sana ada asar dari Umar Ibn Khattab. Asar dari Umar Ibn Khattab, khalifah yang kedua yang menunjukkan tentang bagaimana kecintaan beliau terhadap keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan wallahi la islamuka yauma aslamtu. Ini beliau ucapkan kepada Abbas. Kepada Abbas bin Abdul Muttalib, paman Rasulullah SAW yang termasuk ahlul bait Rasulullah SAW. alaihi Beliau mengatakan, "Wallah demi Allah, la islamuka yauma aslamtu ka yauma aslamta kana ahabba ilayya min islamil khattab Lau aslama." Beliau mengatakan yaitu Umar Demi Allah, sungguh keislamanmu yaitu Abbas ketika engkau masuk Islam itu lebih aku cintai daripada Islamnya Al-Khattab yaitu bapak beliau sendiri lau aslama seandainya dia masuk Islam. Al-Khattab ini bapaknya siapa? Umar Ibn Al-Khattab dan dia tidak masuk Islam. Ya, dia tidak masuk Islam, mati dalam keadaan jahiliyah, dalam keadaan kafir. Umar mengatakan kepada Abbas, sungguh demi Allah, ya Islamnya dirimu wahai Abbas, ketika engkau masuk Islam, itu lebih aku senangi, lebih aku cintai daripada Islamnya bapakku. Itu Al-Khattab, lau aslama seandainya dia masuk masuk Islam. Jadi seandainya dibandingkan, ya bapaknya sendiri itu Al-Khattab masuk Islam, dengan Islamnya Abbas, maka Umar bin Khattab lebih mencintai Islamnya Abbas. Artinya perasaan dia, kecintaan dia, bahagianya dia itu lebih besar ketika melihat Islamnya siapa? Abbas daripada Islamnya bapaknya sendiri seandainya bapaknya masuk masuk Islam. Dan ini juga praktek ya praktek dari khalifah yang kedua yaitu Umar bin Khattab untuk melaksanakan wasiat Nabi saw supaya kita menghormati dan mencintai ahlul bait dan ini juga bantahan kepada orang-orang yang meyakini bahwasanya Umar bin Khattab membenci keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang beliau Umar bin Khattab adalah khalifah yang kedua yang kita diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti jejak Abu Bakar dan juga Umar. Iktadu ladaini min ba'di kata beliau. Hendaklah kalian beriktidak, hendaklah kalian meneladani dua orang setelahku ini yaitu Abu Bakar dan dan Umar. Dan di antara sunnah mereka, di antara contoh beliau berdua adalah mencintai para ahlul bait, yaitu keluarga Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Baik. Ini adalah wasiat Nabi Shallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat radhiyallahu anhum ketika di mana? Ketika di Ghadir Khum. Dan ini adalah hadis yang sahih sebagaimana kita sebutkan tadi diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sebagian aliran yang tidak takut kepada Allah Azza wa Jal membuat tambahan pada kisah ini. Membuat tambahan yang maudhu yang palsu pada kisah ini. Diselipkan di dalam kisah ini sebuah ya cerita atau tambahan yang palsu. Mereka menambahkan bahwasanya di dalam kisah ini beliau sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan supaya yang menjadi khalifah setelah beliau adalah Ali bin Abi Thalib. Yang mereka menambahkan bahwasanya di dalam kisah ini beliau sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat kepada para sahabat supaya mengangkat Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah setelah beliau meninggal dunia. Dan ini adalah kisah yang maudhu'ah, yang mukhtalafah, yang dipalsukan. Tidak ada di dalam riwayat-riwayat yang sahih bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan supaya mengangkat Ali bin Abi Thalib sebagai sebagai khalifah setelah beliau. Ya dan orang-orang tersebut yaitu aliran tersebut yang mereka mengatakan bahwasanya kisah ini disembunyikan oleh para sahabat. Ya kisah ini disembunyikan dan ditutup-tutupi oleh para sahabat sehingga mereka ia menghukumi para sahabat sebagai orang-orang yang fasik di antaranya karena menyembunyikan kisah ini bahkan mengkafirkan para sahabat radhiyallahu radhiyallahu anhu. Dan tentunya ini adalah tuduhan yang keji dan tuduhan yang sangat jauh dari kebenaran dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ia telah mengucapkan wasiat ini kepada ratusan sahabat, bahkan ribuan sahabat radhiyallahu anhu. Ya, dan riwayat ini adalah riwayat yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dan tidak ada di dalamnya tambahan sebagaimana yang mereka sebutkan. Baik. Kemudian setelah itu beliau mengatakan wa qala aidan lil Abbas ammihi wa qad syaka ilaihi anna ba'd Quraisy yajfu bani Hashim faqad. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam juga bersabda kepada Abbas paman beliau Abbas ibn Abdul Muttalib Ini adalah paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan umurnya lebih muda daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Paman beliau dan umurnya lebih muda daripada e, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu lebih muda dua atau tiga tahun. Dan beliau telah masuk ke dalam agama Islam yang sebelum dibukanya kota Mekah dan e, e, dikuburkan di Baqi. Dikuburkan di kota Madinah yaitu tepatnya di pekuburan Baqi bersama para sahabat yang lain. Beliau mengatakan rahimahullah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berkata kepada pamannya yaitu Abbas. Dan saat itu Abbas bin Abdul Muttalib mengadukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengadukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ada sebagian orang Quraisy yang berlaku tidak sopan kepada Bani Hashim. Yang berlaku tidak sopan kepada Bani Hashim. Bani Hashim ini adalah kabilahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mereka termasuk ahlul bait. Ya Abbas berkata kepada Nabi atau mengadak, mengadukan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada sebagian orang Quraisy yang tidak sopan kepada Bani Hashim. Fakal maka Nabi mengatakan, "Walladhi nafsi biadihi la yu'minuna hatta yuhibbukum lillahi wa liqarabati." Kemudian Nabi mengatakan kepada Abbas, demi Allah di nafsi biyadihi, demi zat yang jiwa yang jiwaku berada di tangannya. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya. La yu'minun. Mereka tidak akan beriman. Ya, mereka tidak akan beriman sampai mereka mencintai kalian lillah karena Allah dan juga karena kekeluargaanku. Demi Allah la yu'minun, mereka tidak akan beriman. Sampai mereka mencintai kalian, yaitu keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, lillah karena Allah, wali qarabati demikian pula karena mereka memiliki hubungan kekeluargaan dengan diriku. Dan ini menunjukkan bahwasanya mencintai keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah sebuah ketaatan ya sebuah ketaatan wali qarabati demikian pula ini adalah termasuk sopan santun kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita juga mencintai dan juga menghormati keluarga beliau. Ya sebagaimana kita di dalam kehidupan dunia apabila kita mencintai ya seseorang maka kita berusaha untuk mencintai keluarganya. Kita mencintai ahlul bait ya keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah karena ini adalah wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua karena memang mereka adalah keluarga Nabi sehingga termasuk penghormatan kita kepada Nabi adalah menghormati keluarga beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi di dalam sunnahnya. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi di dalam sunnahnya dan didhaifkan oleh sebagian ulama di antaranya adalah Syekh Al-Albani rahimahullah. Didhaifkan atau dilemahkan oleh sebagian ulama di antaranya adalah Syekh Al-Albani rahimahullah. Seandainya hadis ini adalah hadis yang sahih, maka menunjukkan tentang keutamaan Ahlul Bait dan juga dorongan bagi kita untuk menghormati keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ucapan beliau seandainya adalah hadis yang sahih la yu'minun tidak beriman menunjukkan bahwasanya ini adalah perkara yang wajib. Menunjukkan perkara ini adalah perkara yang yang wajib karena beliau menafikan keimanan bagi orang yang tidak mencintai ahlul bait. Ya, menafikan keimanan bagi orang yang tidak mencintai ahlul bait dan lafaz seperti ini ya disebutkan oleh para ulama di antaranya adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menunjukkan bahwasanya perkara yang disebutkan adalah termasuk kewajiban. Perkara yang disebutkan adalah termasuk kewajiban. Artinya mencintai ahlul bait adalah sebuah kewajiban. Seandainya seseorang tidak mencintai keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia telah melakukan maksiat, maka dia telah melakukan dosa. Baik. Kemudian setelah itu beliau menyebutkan hadis yang lain, Wakon. Inna Allah astafa Bani Ismail Wastafa min Bani Ismail kinanata Wastafa min kinanata Quraishan Wastafa min Quraishin Bani Hashim Wastafani min Bani Hashim Beliau mengatakan Di dalam sebuah hadis Dan hadis ini sahih diriwatkan oleh Imam Muslim Yang artinya Sesungguhnya Allah telah memilih Bani Ismail. Allah telah memilih Bani Ismail. Dan Ismail adalah putera dari siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah memilih Bani Ismail. Dan ini menunjukkan tentang keutamaan orang Arab. Keutamaan orang orang Arab. Karena orang Arab ini adalah keturunan Nabi Ismail. Ini adalah dengan kesepakatan ulama bahwasanya eh, orang Arab ini lebih afdol daripada yang lain. Karena Nabi SAW mengatakan, Inna Allah astafa Bani Ismail. Sesungguhnya Allah memilih Bani Ismail. Wastafa min Bani Ismail kinana. Dan Allah memilih dari atau di antara Bani Ismail kinana. Ya keturunan Nabi Ismail ini banyak. Tapi di antara mereka yang paling afdal dan yang Allah pilih adalah kinanah. Mereka adalah kinanah. Kemudian setelah itu wastafa min kinanata Quraisyan dan Allah memilih dari Kinanah Quraisy. Jadi Kinanah ini keturunannya banyak. Di antaranya adalah Quraisy. Allah SWT memilih di antara Kinanah atau di antara kabilah-kabilah di Kinanah kabilah Quraisy. Jadi Allah pilih kembali dari Bani Ismail dari sekian banyak manusia Bani Ismail. Dari kalangan Bani Ismail, Ismail dipilih Kinana. Di antara Kinana dipilih Quraisy. Kemudian setelah itu beliau mengatakan wastafa min Quraisyin Bani Hashim. Dan Allah memilih kembali dari kalangan Quraisy Bani Hashim. Jadi orang-orang Quraisy ini banyak kabilahnya. Tapi yang Allah pilih, yang Allah utamakan adalah Bani Bani Hashim. Ini adalah e, kabilah atau bani yang paling afdal di antara orang-orang Quraisy. Wasqafani min Bani Hashim dan Allah memilihku dari Bani Hashim. Artinya di antara Bani Hashim yang paling afdal adalah siapa? Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis ini yang beliau mengatakan wasqafa min Quraisyin Bani Hashim. Allah memilih dari Quraisy Bani Hashim dan Bani Hashim adalah keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan ini menunjukkan keutamaan mereka dan juga menunjukkan tentang kewajiban kita untuk mencintai keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menghormati mereka berdasarkan hadis ini dan juga dalil-dalil yang sebelumnya dan hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Baik, kemudian setelah itu beliau mengatakan wa yatawallawna azwaj Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ummahatil mu'minin. Dan mereka yaitu ahlu sunnah wal jamaah yatawallawna. Mereka mencintai istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ummahatul mu'minin. Ibu-ibu orang yang beriman. Ya akidah ahlu sunnah wal jamaah adalah mencintai istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam dan yuqirruna bi annahunna azwajuhu fid dunya fil akhirah dan mereka menetapkan meyakini bahwasanya istri-istri nabi mereka adalah istri-istri nabi fil akhirah yaitu di akhirat artinya sebagaimana mereka adalah istri beliau di dunia mereka juga akan menjadi istri beliau di mana di akhirat dan ini adalah akidah Sunnah wal jamaah mereka mencintai istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu mencintai karena ketaatan mencintai istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena ketaatan yaitu taat kepada wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena diantara wasiat beliau adalah mencintai ahlul bait dan istri-istri beliau adalah termasuk keluarga beliau sebagaimana dalilnya kita sebutkan dan istri Nabi banyak dan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dalam keadaan meninggalkan sembilan istri yang masih hidup. Beliau meninggal dunia dalam keadaan meninggalkan sembilan istri yang masih yang masih hidup. Dan di antara istri beliau adalah Khadijah. Di antara istri beliau adalah Khadijah. Demikian pula e, Saudah bintu Zam'ah dan juga Aisyah dan juga Hafsah dan Zainab bintu Jahash Zainab bintu Huzaimah. Demikian pula Juwairiyah bintul Harith. Demikian pula Safiyah bintu Huyai. Demikian pula Maimunah. Ini adalah di antara istri-istri Nabi SAW dan e, sebagian besar istri Nabi SAW dikuburkan di Baqiyah. Ya, sebagian besar istri-istri Nabi SAW dikuburkan di Baqiyah. Di sana ada dua orang yang dikuburkan di luar Baqi'. Yang pertama adalah Khadijah bintu Khuwailid karena beliau meninggal dunia tiga tahun sebelum hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dikuburkan di mana? Di Mekah. Dia dikuburkan di Mekah karena dia meninggal sebelum hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah. Kemudian yang kedua yang dikuburkan di luar Baqi' adalah Maimunah. Adalah Maimunah bintul Harith ini dikuburkan di antara kota Mekah dengan kota Madinah, Ia di sebuah desa atau di sebuah tempat namanya Sarif. Di sebuah tempat namanya Sarif yaitu antara kota Mekah dengan kota Madinah. Madinah. pun yang lain yang tadi kita sebutkan seperti Aisyah bintu Abi Bakar As-Siddiq, demikian pula Hafsah bintu Umar bin Khattab, demikian pula Safiyah dan juga Juwairiyah, Zainab bin Jahash, Zainab bin Huzaimah, dan juga yang lain Ummu Salamah demikian pula Ummu, Habibah maka mereka dikuburkan di Baqi' mereka dikuburkan di Baqi' bersama bersama para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ummahatil mukminin mereka adalah istri mereka adalah ibu-ibu bagi orang-orang yang beriman ummahat artinya apa ibu jamak dari ummun jamak dari ummun mereka adalah ummahatul mukminin mereka adalah ibu-ibu bagi orang-orang yang beriman. Dan dalilnya adalah firman Allah Azza wa wa azwajuhu ummahatuhum. Wa azwajuhu ummahatuhum. Dan istri-istri beliau adalah ibu-ibu bagi mereka. Yaitu ibu-ibu bagi orang-orang yang beriman. Artinya diharuskan kita untuk menghormati beliau-beliau. Yaitu menghormati istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dilarang kita atau eh, setelah meninggalnya Nabi untuk menikah dengan istri-istri Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Karena mereka adalah ummahat, mereka adalah ibu-ibu bagi diri kita sebagaimana kita ya, tidak boleh menikah dengan ibunya sendiri karena mereka adalah ummahatul mukminin maka dilarang untuk menikah dengan istri-istri Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Adapun di dalam masalah hukum yang lain maka sama dengan uh, uh, hukum dengan orang dengan wanita-wanita yang asing ya tidak boleh kita uh, melihat ya aurat ummahatul mukminin demikian pula apabila kita ia ya, berbicara maka berbicara dari balik hijab dan seterusnya ini hukumnya sama dengan apabila kita bergaul dengan wanita-wanita yang asing yang lain ya sebagaimana kita bergaul dengan wanita-wanita asing tidak boleh kita menyentuhnya, ya tidak boleh kita berkholwat bersendirian dengan wanita yang asing. Demikian pula ketika kita ya bergaul dengan e, e, istri-istri uh, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula kita menjaga adabnya. Ya, tidak boleh kita berkholwat ya dengan istri-istri Nabi. Demikian pula tidak boleh kita menyentuh ya istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mereka adalah ummahat. Maksudnya adalah di dalam masalah ihtiram ya di dalam masalah penghormatan kita menghormati mereka sebagai ibu-ibu kita demikian pula tidak boleh e, seorang mukmin menikah dengan istri Nabi saw sepeninggal beliau saw. kemudian wa Nabi annahunna azwajuhu fil akhirah dan mereka meyakini bahwasanya istri-istri Nabi mereka adalah istri-istri beliau di akhirat dan di antara dalilnya adalah ucapan Nabi SAW kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Tardaina an takuni zaujati fid dunya wal akhirah." Apakah engkau ridha seandainya engkau menjadi istriku di dunia dan juga di akhirat? Demikian pula Saudah bintu Zam'ah ini adalah istri Nabi SAW yang beliau nikahi setelah meninggalnya Khadijah. Dan beliau dalam keadaan sudah tua. Itu Saudah dalam keadaan sudah tua dan beliau pernah e, hampir ya e, hampir Nabi sallallahu alaihi wasallam mentolak yaitu melakukan talak kepada siapa? Kepada Saudah. Kemudian Saudah mengatakan, "Ya Rasulullah, wallahi mali birrijali min hajah, walakin uhibbu an ub'atha ma'a nisa'ika yaumal qiyamah." Beliau mengatakan yaitu Saudah berkata kepada Nabi dan meminta supaya jangan di cerita. Ya, sampai uh, Saud dan Bintu Zam'ah ya beliau menyerahkan hari beliau dan giliran beliau kepada Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, demi Allah, saya tidak punya hajat, tidak punya keperluan kepada laki-laki." Karena memang beliau sudah sudah tua. Saya tidak memiliki keperluan kepada laki-laki, tetapi aku ingin supaya aku kelak dibangkitkan bersama istri-istrimu pada hari kiamat. Artinya beliau tetap ingin dijadikan oleh Nabi sebagai istri dan tidak mau dicerai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan niat beliau adalah ingin dibangkitkan kelak di hari kiamat sebagai istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini menunjukkan bahwasanya istri-istri beliau di dunia mereka lah istri-istri beliau di di akhirat. Kemudian beliau mengatakan khususan Khadijah. Khususnya Khadijah umma aktari auladihi wa awwala man amana bihi wa 'adadahu ala amrihi wa kana laha minhu al-manzilatul 'aliyah. Kemudian setelah itu yaitu Syekhul Islam Ibn Taimiyah mengatakan khususnya. Jadi di antara istri-istri Nabi dan mereka yaitu istri-istri Nabi ini memiliki keutamaan yang berbeda-beda. Mereka memiliki keutamaan yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Beliau mengatakan khususnya Khadijah yaitu Khadijah bintu Khuwailid. Umma aktsari auladihi, beliau adalah ibu dari sebagian besar putra Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki putra-putra dan juga putri-putri dan sebagian besar mereka dilahirkan oleh siapa? Khadijah. Ya dilahirkan oleh Khadijah. Bahkan dari istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melahirkan untuk beliau hanya Khadijah. Dan jumlah anak beliau dari Khadijah ada enam. Ya jumlah anak dari Khadijah, ya anak Nabi SAW dari Khadijah ada berapa? Ada enam. Empat putri dan dua orang laki-laki. Empat putri dan dua orang laki-laki. Adapun dua orang laki-laki, yang pertama adalah Qasim. Yang pertama adalah Al-Qasim. Sehingga beliau kunyahnya adalah Abul Qasim. Kunyah beliau adalah Abul Qasim. Dan dia meninggal ketika dia masih kecil. Al-Qasim meninggal sebelum balik. Artinya dalam keadaan masih kecil ada yang mengatakan sebelum Nabi menjadi Nabi. Ya sebelum Nabi Muhammad menjadi seorang Nabi maka Qasim ini meninggal dunia. Putra yang kedua adalah Abdullah. Putra yang kedua adalah Abdullah ini adalah putra beliau dari Khadijah dan dia juga meninggal ketika masih kecil. Artinya belum balik, ia meninggal dunia. Adapun empat putri beliau, maka yang pertama adalah Zainab. Yang pertama adalah Zainab. Kemudian yang kedua adalah Ruqayyah. Yang kedua adalah Ruqayyah, yang ketiga Ummu Kulthum, kemudian yang keempat siapa? Fatimah. Yang keempat adalah Fatimah ini empat putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum dengan Fatimah dan keempatnya balik ya sampai menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan sebagai seorang Nabi dan e, menjadi Islam dan meninggal dalam keadaan Islam dan semuanya meninggal ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup kecuali satu orang yaitu Fatimah kecuali satu orang yaitu Fatimah meninggal enam bulan setelah Rasulullah SAW meninggal dunia dan semuanya dikuburkan di Baqi semuanya dikuburkan di Baqi yaitu keempat putra atau keempat putri Nabi SAW dikuburkan di Baqi adapun Qasim dan juga Abdullah maka dikuburkan di mana di Mekah ya dikuburkan di Mekah ini adalah putra putri Nabi SAW dari Khadijah dan Nabi SAW memiliki putra yang lain tetapi bukan dari istrinya, bukan dari istrinya. Siapa yang tahu nama dari putra beliau tersebut dan siapa ibunya? Siapa namanya? Ibrahim. Ibunya namanya? Siapa? Baik, siapa yang tahu nama ibu Ibrahim? Maria. Ya, namanya adalah Maria, bukan Maryam ya. Tapi namanya Maria. Ya, Maria ini adalah budak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bukan istri tetapi siapa? Budak Nabi sallallahu alaihi wasallam dan asalnya adalah dari Romawi. Dan dahulu dia adalah beragama Nasrani. Kemudian didakwai kemudian masuk menjadi agama Islam dan dia adalah hadiah dari sebagian raja yang dahulu pernah dikirimi surat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk masuk ke dalam agama Islam tetapi dia tidak masuk Islam dan membalas kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan balasan yang baik yaitu memberikan hadiah kepada Nabi berupa seorang budak yang bernama Maria dan lahir dari Maria seorang anak yang bernama Ibrahim dan Ibrahim juga meninggal ketika masih kecil ya Ibrahim meninggal ketika masih kecil dan dikuburkan di juga dikuburkan di mana? Di Baqi. Juga dikuburkan di Baqi. Baik. Kemudian setelah itu beliau mengatakan wa awwala man amana bihi wa 'adadahu ala amrihi. Dan dia yaitu Khadijah adalah orang yang pertama beriman dengan beliau. Orang yang pertama beriman dengan beliau. Maksudnya adalah dari kalangan wanita. Maksudnya adalah dari kalangan wanita. Adapun dari kalangan laki-laki yang pertama kali masuk Islam siapa? Abu Bakar. Dari kalangan anak-anak yang pertama kali masuk Islam adalah Ali bin Abi Thalib. Adapun dari kalangan wanita, maka yang pertama kali beriman kepada beliau adalah Khadijah bintu Khuwailid. Wa'adzadahu ala amrihi dan menolong beliau. Menolong beliau di, di atas permasalahannya, maksudnya di atas perkaranya, yaitu menolong beliau di awal dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tahu bahasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di awal dakwah beliau ia mendapatkan ujian yang berat dari kaumnya. Ia mendapatkan tantangan dan ujian yang berat dari kaumnya. Maka e, Khadijah radhiyallahu anha ini menolong beliau ya dengan hartanya dan apa yang beliau miliki menolong Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena Khadijah ini adalah seorang e, tajirah beliau adalah seorang pedagang yang kaya raya ya dan beliau yaitu Khadijah menolong Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beriman dengan beliau dan menolong Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan kemampuan beliau. Wa kana laha minhu al-manzilatul aliyah dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan e, Khadijah ini memiliki kedudukan yang tinggi di mata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga beliau setelah meninggalnya Khadijah ini sering ya sering menyebut nama Khadijah. Yang di antara istri yang sering disebut namanya oleh eh, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah siapa? Khadijah. Sehingga Aisyah ya terkadang cemburu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya dan tidak pernah cemburu ya lebihnya lebih daripada cemburunya kepada Khadijah. Padahal Khadijah sudah meninggal dunia karena sering mendengar Nabi SAW menyebut Khadijah. Demikian pula di antara e, kecintaan beliau dan menunjukkan kedudukan Khadijah di hadapan Nabi SAW. Ya terkadang beliau dia menyembelih ya seekor hewan, ya seekor kambing misalnya, kemudian e, di, di, dipotong, kemudian dibagikan dagingnya kepada teman-teman Khadijah. Ya dibagikan dagingnya kepada siapa? Teman-teman Khadijah dan ini menunjukkan rasa cinta beliau sallallahu alaihi wasallam kepada Khadijah radhiyallahu radhiyallahu anha. Sehingga sebagian ulama mengatakan bahwasanya istri Nabi yang paling afdal adalah siapa? Adalah Khadijah. Ya karena keutamaan yang beliau miliki, demikian pula pengorbanan uh, beliau uh, radhiyallahu anha untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana uh, beliau yang memberikan harta yang dia miliki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam rangka dakwah beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu wasiddiqata bintas siddiq. Khususnya juga mencintai as-siddiqah. Binta as-siddiq yang dimaksud adalah Aisyah radhiyallahu anha putri dari Abu Bakar as-siddiq. Beliau adalah as-siddiqatu as siddiq. Beliau adalah siddiqah anak dari Abu Bakar as-siddiq. Ini dikhususkan karena kedudukan beliau yang tinggi juga di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana allati qala fiha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yang Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berkata telah bersabda tentang diri Aisyah beliau mengatakan fadlu Aisyah seluruh makanan ya seperti keutamaan at-tarid dibandingkan seluruh makanan Ya dimaksud dengan at-tarid ini akan campuran dari albur dan juga al-lahm. Campuran dari albur yaitu kurang lebih maknanya gandum ya dan juga al-lahm yaitu daging. Ya dan para ulama menjelaskan albur atau gandum ini adalah makanan pokok yang paling afdal. Dan laham yaitu daging ini adalah lauk yang paling afdal. Dicampur antara albur dengan al-lahm. Dicampur antara gandum dengan daging yang paling afdal dicampur dengan yang paling afdal. Makanan pokok yang paling afdal dicampur dengan lauk yang paling afdal. Ini dinamakan dengan as Ini dinamakan dengan as menunjukkan tentang keutamaan Aisyah radhiyallahu anha dibandingkan seluruh wanita dan ini menunjukkan tentang keutamaan beliau dan di dalam hadis yang lain beliau sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh sebagian sahabat ditanya oleh sebagian sahabat, "Ya Rasulullah, ayyun nisa'i ahabbu ilaih?" Ya Rasulullah, siapa wanita yang paling kau cintai? Siapa wanita yang paling kau cintai? Qala Aisyah. Beliau mengatakan dia adalah Aisyah. Dan ini menunjukkan tentang keutamaan Aisyah sehingga sebagian eh, sebagian ulama ada yang yang mendahulukan beliau di atas wanita yang lain. Artinya mengatakan bahwasanya di antara istri Nabi yang paling afdal adalah Aisyah. Ini adalah khilaf di kalangan para ulama dan tahqiqnya yang setelah meneliti seluruh dalil yang disimpulkan bahwasanya masing-masing berikan hiburan kepada beliau dan bahkan menolong beliau dengan hartanya dan seterusnya. Adapun Aisyah maka memiliki kelebihan di akhir dakwah beliau karena Nabi uh, Aisyah radhiyallahu anha diberikan oleh Allah SAW dan ini adalah wasiat Nabi SAW dan diajukan ke depan. dengan cara apa kita mencintai keluarga Nabi atau ahlul bait. Mencintai keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam di antaranya adalah menghormati beliau-beliau yaitu menghormati keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ikhtiram dengan mereka dan juga mencintai mereka karena mereka adalah keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula karena wasiat yang sudah diwasiatkan kepada kita oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah diantara cara mencintai keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan adalah kita waspada dari berlebih-lebihan dan juga gulu ketika mencintai ahlul bait, ketika mencintai keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita diperintahkan untuk mencintai mereka, tetapi tidak boleh kita berlebih-lebihan di dalam mencintai ahlul bait. Dan di antara contoh berlebih-lebihan terhadap keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah meyakini bahwasanya mereka adalah maksum. Meyakini bahwa keluarga Nabi maksum yaitu terlepas dari kesalahan. Sehingga sebagian meyakini mereka adalah maksum ketika melihat sebagian ahlul bait melakukan sebuah dosa atau melakukan sebuah kesalahan maka mereka menganggap ya ini adalah perkara yang tidak perlu diingkari. Tidak perlu diingkari seakan-akan kalau sudah keluarga Nabi, kalau sudah ahlul bait berarti sudah ya tidak ditulis dosanya dan seterusnya. Ini adalah kesalahan yang yang harus kita ingatkan karena ahlul bait yang keluarga Nabi ini seperti yang lain. Mereka adalah manusia bisa salah dan juga bisa benar apabila mereka adalah orang yang soleh seperti Ali bin Abi Thalib demikian pula Hasan dan Hussein, demikian pula Fatimah demikian pula istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga keluarga beliau yang lain yang mereka adalah orang-orang yang solehin maka selain kita mencintai mereka karena mereka adalah keluarga Nabi kita juga mencintai mereka karena mereka adalah orang-orang yang soleh yaitu mereka adalah orang-orang yang soleh. Kita cintai mereka karena kesolehan mereka. Adapun apabila ada di antara mereka yang melakukan kesalahan, maka kita ya berkurang kecintaannya. Artinya tidak sebesar kecintaan kita kepada ahlul bait yang mereka adalah orang-orang yang yang soleh. Jadi kalau ada di antara mereka yang berbuat fasik, maka kita cintai dia karena dia adalah seorang muslim dan kita benci dia karena kebencian yang dia karena kemaksiatan yang dia lakukan. Kita cintai karena keislaman dia dan juga karena dia adalah keluarga Nabi tetapi kita membenci kefasikan dan juga kemaksiatan yang yang dia lakukan. Dan apabila seseorang yang termasuk keluarga Nabi atau keluarga yang memiliki nasab yang bagus tetapi amalannya tidak baik maka amalan atau nasab yang dia miliki ini tidak akan bermanfaat bagi dirinya. Ya tidak akan bermanfaat bagi dirinya apabila amalannya tidak baik. Karena Nabi SAW mengatakan, "Man bihi 'amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu." Barang siapa yang dilambatkan oleh amalannya, maka nasabnya tidak akan bisa mempercepatkan. Barang siapa yang dilambatkan oleh amalannya, artinya dia berbuat maksiat, dia melakukan kemaksiatan kepada Allah, maka nasabnya ini tidak bisa membuat dia lebih lebih cepat. Ini menunjukkan bahasanya yang namanya nasab, kalau amalan seseorang ini tidak baik, maka tidak akan bermanfaat bagi dirinya. Abu Lahab ini adalah paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi karena dia kufur kepada Allah dan juga Rasulnya, maka nasab yang dia miliki ini tidak bermanfaat bagi Abu Lahab. Bahkan Allah yang menjadikan di sana sebuah surat atau menurunkan di sana sebuah surat yang isinya bahwasanya Abu Lahab ini termasuk penduduk neraka. Yaitu di dalam surat apa? Al-Masad atau dalam dalam di, di mushaf kita di Indonesia adalah surat Al-Lahab. Yang isinya di antaranya adalah bahwasanya Abu Lahab dan dia adalah paman Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk Bani Hashim. Tetapi karena dia kubur, maka nasab yang dia miliki ini tidak akan bermanfaat. Dan Allah mengatakan, Inna akramakum indallahi atfakum. Orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa kepada kepada Allah. Seandainya di sana ada selain keluarga Nabi yang lebih mulia dan yang lebih bertakwa kepada Allah daripada keluarga Nabi, maka dia lebih akram, lebih mulia di sisi Allah daripada yang lain. Oleh karena itu Abu Bakar dan dia bukan termasuk keluarga Nabi. Tetapi dia adalah orang yang paling afdal di antara umat Islam. Dia dia adalah orang yang paling afdal di antara umat Islam. Padahal dia bukan keluarga Nabi SAW. Menunjukkan bahwasanya uh, ukuran ya al-karamah kemuliaan di dalam Islam adalah dilihat dari takwanya. Dilihat dari takwanya. Oleh karena itu, ya sekali lagi kita mencintai keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa di antara mereka yang mengumpulkan antara nasab yang mulia dengan amalan yang soleh, maka kita mencintai dia karena nasabnya. Demikian pula mencintai karena amal soleh yang dia kerjakan. Tapi kalau ada di antara mereka yang memiliki nasab yang mulia, tetapi amalannya jauh dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita membenci ya, ke, eh, kemaksiatan yang dia lakukan dan juga kesalahan yang dia yang dia lakukan dan kita kalau benar-benar mencintai beliau maka adalah kita memberikan nasihat yang baik kepada beliau itulah tentang bagaimana cara mencintai keluarga Nabi Shallallahu alaihi wasallam Adakah Ummu Salamah itu wanita yang sebenarnya bernama Hindun? Iya, Ummu Salamah ini adalah namanya adalah Hindun yaitu Hindun bintu Abi Umayyah. Hindun bintu Abi Umayyah dan kunyahnya adalah Ummu Salamah. Ini adalah termasuk istri Nabi dan dikuburkan di Baqi beliau meninggal kurang lebih pada tahun 52 Hijriah. Pada tahun 52 Hijriah. Apakah dalil Nabi Muhammad SAW memilih Madinah sebagai tempat hijrah? Beliau mengatakan umirtu biqaryatin ta'kulul qura aku diperintahkan untuk hijrah ke sebuah kota yang memakan kota-kota yang lain. Di sebuah kota yang memakan kota-kota yang lain. Yaquluna Yathrib wa Madinah. Mereka menamakan kota tersebut dengan Yathrib. Dan Yathrib ini adalah nama yang lama bagi kota Madinah. Wahiyal Madinah dan dia adalah kota Madinah. Ini menunjukkan bahasanya beliau sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah dan Allah yang memilih ia diperintahkan oleh Allah dan Allah yang memilih untuk hijrah ke kota Madinah. Itulah yang bisa kita sampaikan. Wallahu taala a'lam wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.